إلا رسولا ولا نبي بعده وبعد إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan pembacaan daripada ucapan Ali radhiyallahu taala anhu yang dinukilkan oleh penulis Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Minhaj Al-Qasidin yang kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah wa in zala qabl ma'rifah. Kalau gurumu, syekhmu, ustadzmu, pengajarmu, mustafidmu, dia keliru, dia salah, maka terimalah olehmu. Maka uzurnya terima sama kamu. Jangan gara-gara salah saja. Satu, dua, kesalahan-kesalahan yang asalnya masih bisa diobati maka jangan kamu jadikan sebab munculnya api permusuhan. Gara-gara ustaznya salah, wah mulai. Wah saya nggak cocok dengan ustaznya. Padahal kalau dicek, kalau diteliti, oh masih bisa diobati kok. Salah paham. Ternyata nggak seperti itu dugaannya. Tapi karena siapa? Nggak senang kalau melihat ahlu sunnah rukun Nggak kenal kalau ada ahli sunnah, salafiyah, salafiyun, rekat sekali hubungan serak sekali. Nggak susah syaitan. Oleh karenanya Allah berfirman mengingatkan kita, ma yuridu syaitan." Hanya saja diinginkan oleh syaitan bagi kalian ayuqi'a bainakumul adawah wal baghdha untuk meletakkan adawah permusuhan Wal dan juga kebencian. Para ulama, kalau kita lihat gaya hidup mereka, bagaimana manhaj manhaj mereka yang hakiki sebut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang yang masya Allah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar yang lebih dikenal syiar A'lam An-Nubala jalan atau sirah-sirahnya alam orang-orang yang alim an-nubala yang cerdas cerdas. Disebutkan di antaranya guru beliau. Az-Zahabi punya murid, muridnya Zahabi Ibnu Katsir rahimahullah. Gurunya Az-Zahabi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahmad bin Taimiyah banyak sekali. Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, al zahabi belum lagi Ibnu Rajab dan ke bawahnya pun ada nanti punya cucu murid yang bernama Ibnu Hajar. Banyak muridnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau hidup di zaman banyak terjadinya fitnah-fitnah Jahmiyah, Kuburiyah, banyak. Bahkan ahlu sunnah, ahlu sunnah sendiri dalam hal permasalahan fatwa. Banyak yang terikat dengan mazhab, mazhab, mazhab terjadi debat antara Syekhul Islam dengan berbagai macam ulama-ulama datang dari ulama sunnah sendiri bahkan dari alim bidah sampai makar makar rencana-rencana buruk menimpa diri beliau rahimahullah semoga Allah mensucikan ruhnya sampai masuk penjara Amir, orang ini bermasalah, orang ini bahaya, merusak negara kita, jebloskan dalam penjara, masuk dalam penjara. Syekhul Islam, Ibn Taimiyah. Tapi ketika keluar terjadi dialog hebat, terjadi dialog hebat. Ternyata Syekhul Islam menang. Terbakar seluruh hujah-hujah. Dibenarkan diangkat Syekhul Islam oleh Allah Subhanahu wa taala derajat. Ternyata orang-orang yang bekas-bekas musuhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mereka berhak mendapatkan penjeblosan penjara dimaafkan sama Syekhul Islam. Oh dia keliru ketika itu dan diangkat. Bahkan sampai musuh bebuyutan di antaranya. Syekhul Islam, Ibn Taimiyah suka menjatuhkan Syekhul Islam. Anak bin Taimiyah itu apa? Siapa dia? Oh, dibongkar kejelekan-kejelekan meskipun tidak ada jelek. Tidak ada kejelekan Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena keutamaan mengalahkan keburukannya, kekurangannya, kelalaiannya, kelalaiannya sampai muridnya pun jengkel. Wajar, murid sayang kan sama ustaznya, sama syekhnya. Syekhnya dia suka, kan nggak suka kan. Ini buah kecintaan. Maka dilaporkan. Fajar rajulun ilah Syekhul Islam datang seorang muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menuju rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ternyata mau ngasain dia dikabarkan musuh Anda sudah meninggal. Orang yang suka mencela Anda, orang yang suka mencaci Anda, orang yang suka mendebat Anda, sekarang meninggal. Tujuannya yubashiruhu bidzalik. Yang namanya murid kan senang, cinta, sayang sama guru. Musuh gurunya sekarang meninggal. Orang yang suka menjadi penghalang, Syekhul Islam meninggal sekarang. beban sudah lepasan. Musuh sudah hilang satu. Alhamdulillah. Ini umumnya kan demikian. Maka muridnya ini lapor kepada Syekh Syekh Umi untuk memberikan kabar gembira kepada Syekh Islam Wah huwa dalam keadaan merasa menduga Ana Syekhul Islam saya farah kalau saya kabarkan ini kepada Syekh Islam senang dia nyenengin gurunya dengan kematian musuhnya Karena ya Allah dhaifun sebagaimana senangnya orang-orang yang kerdil jiwanya. Kalau dengar musuhnya meninggal, oh senang dia. Pulang meninggal, kita makan makan. Loh kenapa? Musuh saya sudah mati sekarang. Senang saya. Ini orang yang lemah jiwanya. ويستبشر بموت خصمه وعدوه maka dia ingin menyenangkan hati syekhnya dengan mengabarkan musuh kita, musuh sunnah sudah meninggal. Lakin Syekhul Islam bin nazratil alim taqil wara' akan tapi pandangan Syekhul Islam seorang yang alim yang bertakwa yang wara' tidaklah berucap dan berbuat kecuali dibangun di atas kalimat takwa hati-hati jazarahu wa nahar mencacinya menghardiknya marah marah sama muridnya atau syirni di mauti muslimin apakah menyenangi saya dengan membawakan kabar seorang muslim meninggal. Marah. Hada la yardahu bihillah. Perkara ini Allah sama sekali enggak itu Walau kana fihi haqqun lil Islam wal muslimin yang Islam dan kaum muslimin pun tidak hak, tidak membenarkan perbuatan yang seperti ini. Kok kamu berikan kabar gembira kepada saya tentang kematian seorang muslim? Tapi kan dia ahli bid'ah, tapi kan dia musuh Islam, musuh kamu Aisyah. Tetap dimarahi sama Syekhul Islam rahimahullah. ثم ذهب شيخ الإسلام إلى بيت ذلك الرجل setelah mendapatkan kabar kematian, maka beliau langsung istirja, langsung mengunjungi musuhnya. Musuh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dikunjungi ta'ziya. Wassalama ala ahlihi mengucapkan salam kepada keluarga. Wa auladihi dan juga putra-putranya. Musuhnya Syekhul Islam. Lihat perbuatan beliau. Takziah, padahal musuh. Mengucapkan salam kepada keluarganya, mengucapkan salam kepada anak-anak yang ditinggalkannya. Wa kemudian mengucapkan, Innana ana lakum walid Sesungguhnya perumpamaan aku bagi kalian adalah seorang bapak. Apa maksudnya? Saya akan cukupi kebutuhanmu. Saya akan bantu. Saya pengganti bapakmu. Lihat. Musuh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah yang suka mencari, yang suka mencerca, menjatuhkan kredibilitas beliau, membantah ucapan-ucapan beliau, menjadikan permusuhan kepada beliau. Tapi ini balasan dari beliau. Apa seperti sebagian manusia sekarang? Kalau sudah bermusuhan, nggak lagi kenal kata D A M A I damai. Nggak kenal lagi sudah. Pokoknya udah musuh musuh. Nggak ada kata istilah. Naudzubillah, Miskin. Patut dikasih hati. Kenal wajib ibn Jarrah. wajib ibn Jarrah guru Jarrah. Imam Syafi'i rahimahullah. Wajib ibn Jarrah orang Irak. Sufyan bin Uyainah orang Mekah. Sama-sama gurunya Imam Syafi'i. Ternyata Sufyan bin Uyainah rahimahullah dengan Waqi' ibn al-Jarrah punya sedikit kelas, sedikit permusuhan, ketidakcocokan. Akhirnya terjadi silang pendapat, ketidakcocokan, ketidaksukaan. Enggak cocok. Wajar Ahlu sunnah satu dengan ahlu sunnah yang lain nggak cocok pada suatu persoalan, tapi jangan dijadikan sebab sebagai permusuhan. Yang sehingga dengan sebab permusuhan yang tidak adil tersebut dihalalkannya pemutusan tali silaturahim, dihalalkannya menjatuhkan kredibilitas seorang muslim, dihalalkannya berbagai macam perusahaan apakah di internet, apakah di ceramah-ceramah di atas meja disebutkan pula demikian, pula demikian. La ilaha illallah. Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah dengan Wakil Ibnul Jarrah terjadi cocokan. Sama-sama sunnah, sama-sama Salafi. Ternyata yang dibawa oleh Wakil Ibnu Jarrah besar, bukan orang kecil. Sampai-sampai dikatakan Imam Wakil Ibnul Jarrah itu mendapatkan gelar lakop. Lakopnya apa? Mihnatu Waki'in. Fitnah seorang Wakil Ibnul Jarrah. Loh, kok dikatakan fitnah ujian? Kenapa dikatakan ujian? Disebutkan oleh Imam zahabi juga dalam alam itu Ibadah. Bahwasanya beliau ini bahwasanya waqi'an di hadis haditsin yata'allaq bi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Wasi Ibnu Jarrah membawa sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis yang beliau ketika itu mensahihkannya. Padahal mahadis. hadis. Tapi beliau menganggap sahih hadis. Ya ta'ala biwafatin Nabi alaihi salatu wasallam terkait tentang kewafatan kematiannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam wa annahu hasara lahu taghayyur ba'da mamat pendapat beliau tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berubah bisa berubah setelah beliau meninggal maksudnya apa dimakan tanah padahal luhumul ambiya dagingnya para nabi tidak akan bisa dimakan oleh tanah di antaranya kisah nabi Daniel disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah kisah yang panjang tentang ketika Umar bin Khattab mendobrak satu kampung menaklukkan sebuah desa yang bernama Desa Pustar. Ternyata didapati di situ ada sebuah ruangan yang terdapat di dalamnya ada dipan. Ternyata ada sosok tubuh mayit panjang badannya, besar badan. Disebutkan oleh riwayat bahwasanya hidungnya satu jengkal, besar mancung luar biasa. Wah kalau kita pesek peseknya luar biasa. Ternyata mereka ini usut punya usut loh kenapa? Kok mayit dari kubur? Dicek. Oh ternyata ini makhluk soleh. Orang soleh. Diusut siapa? Ini Nabi. Siapa? Diusut lagi. Ternyata Nabi Dania. Pada zaman Umar, ini sudah 300 tahun yang lalu meninggal. Loh kenapa kok gak dikubur? Ternyata dijadikan bahan alat wasilah untuk minta hujan. Gotong nabinya di tengah hari, bolong di luar masjid misalnya, di luar kamarnya. Ya Allah, minta hujan, mendung turun hujan dengan sebab minta istighfar kepada Nabi tersebut. Allah memberikan ujian kepada mereka. Ternyata Umar bin Khattab paham betul tentang tauhid tentunya. Yang dilakukan sama mereka seperti itu. Akhirnya karena Nabi ini wafat sudah 300 tahun yang lalu, nggak berubah wajahnya, rambutnya nggak berubah sedikit pun. Maka Umar bin Khattab rapat, rapat kemudian memutuskan bikin kuburan 13. Siap. Siang siang sekali lomba 11 atau 13 lomba, saya lupa. Setelah itu kita kubur. Kapan kuburnya? Tengah malam. Ketika manusia pada lalai, tidur, ngantuk, gelap, malas. Ini tengah malam kuburnya. Kemudian dimasukkan dari 13 lubang tersebut, dimasukkanlah Nabi Daniel tersebut. Dimasukkan ke dalam lubang, kemudian lubang-lubang yang sisanya sama. Ditimbun dengan tanah, jadi kalau kelihatan nanti besok pagi seperti kuburan. Jadi nggak jelas. Mana itu? Ada 13. Mereka tidak bisa memastikan kalau begini caranya. Ternyata diridhoi perbuatan mereka. Allah menurunkan hujan malam ini. Setelah turun hujan, berperatak tanahnya. Hilang kesyirikan. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Paham tentang tauhid dan Allah meridhai perbuatan mereka. Ini Nabi Jamia. Wakil Ibn Jarrah membawakan sebuah hadis bahwasanya tubuh Nabi pun bisa dimakan tanah. Kira-kira apa yang terjadi? ashrafu Makkah wa banu Hashim ala وجه murka. Para petinggi-petinggi Mekah, apalagi yang namanya Kobilah Banu Hashim. Kobilah Banu Hashim siapa? Kobilahnya Rasulullah Quraisy murka, apalagi Banu Hashim. Banu Hashim marah. Kok bisa lama seperti itu? wasyakuhu ila amiri Mekah. Lapor, lapor pada gubernur Mekah. Lapor, wahai amir, ada orang mengatakan demikian, demikian, demikian. Ini kurang ajar, ini tidak beradab kepada Nabi. Hatta amara biqatli. Sampai-sampai mau diperintahkan untuk dibunuh wakil Ibnu Jarrah. Nih, nah, ujian. Ya? Eh? Wasalbah bukan hanya dibunuh bahkan wasalbih disalib Bunuh dia, salib. Kasih dia sama manusia, biar nonton. Ini balasannya. Itu tujuannya. Pada kala sijid, akhirnya ditangkap. Wakil ibn Jarrah masuk ke dalam penjara. Wahasala mahasala minal qila wal qala. Akhirnya ketika masuk ke dalam penjara, muncul fitnah. Qila wa qala. Katanya demikian demikian. Oh enggak, yang seperti ini seperti ini. Muncul gosip sana dan sini. Katanya, katanya, katanya. Rame gosip di Mekah ketika itu. Wa kana baina wa baina Sufyan bainahuma terjadi sesuatu antara Sufyan bin Uyainah imam ketika itu di Mekah. Antara Wakil bin Jarrah dengan Sufyan bin Uyainah terjadi ketidakcocokan. Enggak suka satu dengan yang lain, enggak cocok. Lakin Sufyan rahimallahu lam yashtagil bidzalika al-mawqif. Akan tapi Sufyan bin Uyayna rahimahullah nggak ngurusin perkara-perkara fitnah yang seperti itu. Nggak ngurusin, oh dia menentang saya, oh dia menyelisih saya, oh dia nggak cocok dengan saya. Nggak ngurusin yang seperti itu yang dipikir dia saudara saya. Dia ahlus sunnah. Kalau dia salah, ingatin nasihatin baik-baik sebagaimana kamu. Kalau salah, pengen jadi hajar. Kamu salah, kamu keliru. Enaklah diboikot langsung diboikot. Ini orang kenapa? Kok nggak mau lihat saya? Nggak mau ucapin salam kepada saya? Ketemu saya? Tutup helm. Ada apa ini? Oh, salah makan kali tadi di warung. nonton saja sudah. Tapi Sufyan bin gitu, Uyainah nggak mau urusnya seperti ini. Ma'anahu qadirun alaih padahal mampu udah di penjara ini ya udah kasih pelajaran manusia. Selesai. Kan demikian. Balda dafa'athu taqwa Ternyata ketakwaannya mendorong Sufyan ibn Uyainah. Bifadlillahi ta'ala tentunya setelah Allah memberikan kemuliaan, keutamaan. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Sufyan bin Uyainah. Ila ayudakira amir Makkah. Sufyan bin Uyainah datang ke rumah penguasa Makkah memberikan peringatan. Bifadli wakil, wakil bukan orang sembarangan. Dia keliru. Tapi dia bukan orang sembarangan. Wa'adzami amri. Ini perkara yang besar. Dia alim ulama memiliki pengikut. Dia seorang yang alim membawa ilmu-ilmu hadis. Mungkin belum terang hadisnya itu lemah. Dia menyampaikan demikian-demikian. Baru kila wakola. Sekarang Anda sudah membicarakan dia. Dan Anda akan membunuhnya. Dan Anda akan menyalibnya. Ini wa'adzami amrihi bayanan nas. Ini perkara besar di tengah-tengah manusia. Dia gurunya Imam Syafi'i. Dia imam besar. Kok mau dibunuh? Wa naqatlahu amrun lam yuskata alaih. Kalau dia dibunuh, ini perkara yang tidak bisa didiamkan. Manusia nggak akan diam. Mesti mereka akan angkat bicara. Wa fitnatun la tuhmada naruha. Sementara fitnah akan berkobar yang apinya tidak akan bisa dipadamkan. Lihat ulama tuh, masya Allah, cara pandangnya itu jauh sekali. Nanti kalau demikian akan terjadi. Ini para ulama. Mereka tidaklah berbicara, tidaklah berbuat kecuali sudah lihat dampaknya apa nanti. Fahadarah, wa'adah. Kemudian memberikan peringatan nakut-nakut. Jangan, jangan, jangan, jangan diberikan peringatan. Fakutelika waqi' bifadlillah. Akhirnya penguasa tersebut memaklumi. Memaklumi Imam Waqi' Ibnu Jarrah bifadlillah. Thumma bisyafa'ati Sufyan rahimahullah atas keutamaan dari Allah dengan sebab syafaat pembelaan Sufyan ibn Uyainah kepada wakil ibn Jarrah keluar dari penjara bebas seperti orang biasa. Lihat, seperti ini keadaannya. Terima uzur saudaranya. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya, oh permasalahan hati, dia nggak suka dengan saya, dia nggak cocok dengan saya. Lupakan, ingat persaudaraan, lihat masa depan kaum muslimin. Coba kalau Imam wakil meninggal, kaum muslimin kehilangan satu imam. Kan demikian. Belum lagi permusuhan akan muncul murid-muridnya Waki Ibnu Jarrah akan membela Waki Ibnu Jarrah dan akan memusuhi Sufyan Ibnu Uyainah terjadi nanti murid dengan murid saling berseteru kan demikian. Mikir sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Lihat maslahat dan lihat mafsadat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bagaimana akhlak seorang mukmin, seorang muslim ketika menghadapi saudaranya yang salah, keliru, jangan terburu-buru al ajal atau syaitan. Kalau terburu-buru itu bagian daripada bagian syaitan. Apakah belum cukup kisah tentang Yusuf alaihissalam? Ini pelajaran juga buat kita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi kami akan menyebutkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasas kisah-kisah yang paling terbaik ternyata kisah Yusuf Yusuf alaihissalam ketika kakak-kakaknya nggak suka dengan Yusuf kok oh, Abi seperti ini lebih menyayangi Yusuf padahal anak-anaknya Yakub alaihissalam putih tinggi tampan-tampan ada 12 ada 10 atau 11 Yusuf dengan Bunyamin kandung, sisanya yang sembilan, sebelas berarti. Mereka gagah-gagah, cuma kok Yusuf yang lebih dicintai karena beliau memang lebih gagah, lebih cerdas. Yusuf Alisa, Maka muncul maka Ingat jamaah. Di mana ada nikmat, di situ ada hasad. Hati-hati. Oleh karenanya banyak-banyak berlindung. Wah, kok dia dapat ini sekarang? Loh, dia bangun ini sekarang. Hati-hati. Ya namanya orang nggak suka hasad itu ada di mana-mana. Oleh karena berlindung kepada Allah dari penyakit hasad dan dari gangguan orang-orang yang hasad. Min hasad, hasid idza hasad diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf subhanallah mendapatkan gangguan abinya ya abati wahai bapakku malak Kenapa anda wahai bapak kami, wahai Yakub alaihissalam? Kami minta supaya Yusuf kita ajak main, kita jalan-jalan senang-senang. Bapaknya berat. Ya aku Yakub alaihissalam berat untuk mengizinkan, tapi karena mereka merayu, merayu, mereka dikasih akhirnya. Dikasih Yusuf, ayo sudah aku pergi sana. Ternyata falamma tih. bihi manakala mereka sudah bawa pergi Yusuf, wah dicaci, kamu ini dasar anak nggak tahu diri, dimarah-marahi sama kakak-kakaknya dimurkai, dimarahi, dicerca, dicaci. Yusuf alaihissalam. disebut kalau Imam Masudi baru 17 tahun, masih pemuda. Teman kakaknya sudah 27-an, ada yang sudah besar. Jauh dengan Yusuf alaihissalam. 29, 28, 30. Maka Yusuf dicaci, dimaki sampai akhirnya memutuskan untuk diceburkan ke dalam sumur diikat dengan tali kemudian dibuang sedikit demi sedikit akhirnya dengan kejamnya mereka gunting saja biar cepat kubur jatuh dalam sumur subhanallah Yusuf alaihissalam ketemu dengan musafir diambil dijual yang jual kakaknya juga menatap dari jauh itu itu ada sayara ada rombongan kafilah kita deketin ditimba. Keluar seorang anak kecil. Ya busyra hadha gula. Oh, betapa gembiranya. Kita ketemu anak kecil ini. Kita jual. Maksudnya demikian. Datang kakak-kakaknya. Itu budak saya, anak kecil saya itu. Bayar. Ternyata dengan harga yang sangat murah. Kata Abdullah bin Mas'ud sekitar 4 dirham. Murah sekali Yusuf. Nabi Allah dijual dengan 4 dirham jadi budak. Bawa ke penguasa Imrat al-Aziz jadi pembantu tumbuh dewasa tumbuh dewasa ternyata molek tubuhnya bagus tampan indah besar gagah tampan luar biasa bagus seorang Nabi Yusuf alaihissalam ternyata fitnah lagi muncul dituduh berzina dengan Imru'atul Aziz setelah dituduh ternyata mereka para wanita satu kota mendengar khobar bahwasanya Imro'atul Aziz menggoda bujangnya Maka akhirnya, akhirnya dikumpulkan para wanita untuk menatap siapa si Yusuf. Maka Yusuf keluar, Masya Allah ma hadza basharan in hadza malakun karim. Kaget mereka. Wa qatta'na aydiyahunna, diberikan buah, diberikan pisau. Ternyata mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri saking tampannya Yusuf. Ini wanita-wanita akhwat-akhwat lihat Yusuf sampai seperti itu. Buah dipotong, oh sampai berdarah nggak saja. Sambil mengatakan mahaga basharan in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia sambil memotong tangannya. Wah kalau akhwat lihat antum muntah. Pahit. Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf di penjara. Setelah penjara lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah masuk penjara, makar lagi kan? Kena lagi, kena lagi. Makar lagi, tipuan-tipuan, rencana-rencana buruk, rencana-rencana jahat. Demi menurut Aib Imra'atul Aziz, Yusuf harus masuk penjara. Kan demikian. Salah nggak Yusuf? Enggak salah. Nabi maksum, terjaga. Oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam penjara. Ketika dalam penjara ternyata seorang yang baik suka menjenguk orang sakit, teman sakit, dijenguk temannya dan berdakwah. Dakwah kepada tauhid. Ini taraktum millata Kami tinggalkan, aku tinggalkan millah, agama orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Yang aku ikuti adalah agama bapak saya Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Dakwah dalam penjara Yusuf alaihissalam sambil membacakan tauhid kepada mereka. Ternyata Allah takdirkan bahwasanya kedua teman ini mendapatkan mimpi. Satu mimpi bahwasanya merah anggur, yang satu mimpi ngadon roti, kemudian rotinya ditawar ada di kepala dia. Ternyata datang burung matokin roti di atas kepala. Ini maksudnya apa? Maka Yusuf alaihissalam menerangkan, kamu nanti akan memeras Homer untuk raja. Artinya kamu bebas. Adapun kamu, kamu akan disalib, maaf maaf saja. Kamu akan disalib dan kamu akan dipajang di tengah-tengah manusia. Nanti burung akan mematok kepalamu. Karena kasusnya, kasusnya ada sebuah tuduhan bahwasanya raja akan diracuni. Dan ternyata yang dituduh tukang pembuat anggur, yang satu tukang pembuat roti. Maka ditangkap dua-duanya. Ternyata mimpi keduanya. Lapor kepada Yusuf, ternyata demikian tafsirnya. Ternyata betul. وقال للذي نجى منهما الذكر إن ربك Kemudian Yusuf berkata kepada orang yang akan selamat, wah tukang minum raja akan keluar dari penjara. Diingatkan, tolong ingatkan kasus saya. Saya masuk penjara bukan karena suatu dosa, tapi karena suatu makar. Tolong ingatkan kepada tuanmu. Ternyata fa'angsahu syaitan dzikra rabbih falabitha fi sijni ini. Ternyata saking senangnya keluar dari penjara lupa sama wasiat Yusuf. Akhirnya Yusuf dalam penjara sekitar sembilan tahun lagi. Wah, lupa sembilan tahun. Dalam penjara. Tapi lihat, kisah yang menakjubkan pada diri Yusuf itu Masuk penjara ditambah lagi 9 tahun, ternyata Allah takdirkan raja mimpi sekarang. Wakala maliku ini arah fil manami. Raja ini mengatakan ini ara sab'a baqaratin siman ya'kulu ya'kuluhunna sab'un ijafun melihat rajanya ada seek tujuh ekor sapi gemuk tapi kok dimakan sama tujuh sapi ekor yang kurus. aku lihat ada gandum tujuh gandum yang basah, ada juga yang kering. Maksudnya apa ini? Dipanggil ya ayyuhal malu aftuni. Wahai para penguasa lapor kepada saya, kabarkan kepada saya. Apa sih tafsirnya? Kalau bal aghdhu ahlam. Ah, ini cuma mimpi omong kosong, Gak ada yang tahu. Gak mau repot mikirnya. Baru ingat temannya Yusuf alaihissalam. Wadzakara ba'da ummah. Setelah itu ingat beberapa waktu, oh iya saya punya teman ahli tafsir, tolong utus saya kepada dia. Ternyata ya ayuhal Yusuf, Ya ayat siddiqu aftina. Fi sab'i bakaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijabu wa sab'i sumulatin. Khudri wa ukhra yabisatin la'ali arji'u ilan nadil alam ya'lamun. Temannya ngomong, wahai sahabatku Yusuf alaihissalam. 9 tahun loh. 9 tahun. Lupa. Wahai Yusuf sahabat saya. Tolong kabarkan ada sebuah mimpi lagi yang nggak bisa ditafsirkan. Ada orang lihat tujuh ekor sapi gendut-gendut, gemuk-gemuk dimakan sama tujuh ekor sapi kurus-kurus. Ditambah lagi ada tujuh kandung basah, yang tujuh lagi kering. Berikan fatwa kepada saya supaya saya bisa kembali kepada manusia, supaya mereka tahu tafsirnya apa. Kalau antum jadi Yusuf, enak aja. Sembilan tahun antum lupa mana. Kan Afwan dulu sama Ana. Ini anak kecil namanya. Lupa Yusuf dengan hal itu. Ingat maslahatnya. Seorang saja yang mimpi. Oh ini mimpi akan datang tujuh tahun masa-masa subur. Tapi setelah itu akan datang tujuh tahun masa-masa kering. Adapun tujuh daripada gandum basah dan kering, maka yang tujuh basah itu makanlah. Tapi yang kalian panen daripada hasil panen kalian jangan semua dikupas. Biarkan dia di dalam kulitnya. Padi jangan dibuka, jangan diselip. Biarkan di dalam, Biar lebih awet untuk menghadapi tujuh tahun kekeringan. Itu maksudnya. Oh seneng rajanya. Wah oh, akhirnya mimpi nggak bisa tidur. Sekarang terbuka. Oh ini tafsirnya. Sekarang bisa tidur. Alhamdulillah senang rajanya. Maka raja berkata, panggil dia. Panggil dia Yusuf alaihissalam. Ternyata Yusuf sabar sekali. Ketika datang, temannya ini, irjif ila rabbik. Fas'alhum mada mada mada niswatu allati qatta'na aydiyahun. Kembali kamu kepada rajamu, kembali kepada tuanmu. Tanya dulu kepada raja, tentang seorang lelaki, kasus seorang lelaki dengan wanita-wanita yang pernah memotong tangan-tangan mereka. Gimana kasusnya? Saya pengen keluar penjara dalam keadaan bersih nama saya. Sabar sekali Yusuf. Wah, kalau kita, ayo yuk keluar. Wah, seger. Keluar ya, bui. Tapi Yusuf sabar. Dia ani. Meskipun harus merasakan penjara, tenang. Demikian Yusuf. Alaihissalam, tenang. Ternyata keluar bertemu raja. وقال ملك ائتيني به astaghfirhu li nafsi panggil dia akan saya dekatkan saya akan jadikan dia sebagai orang khusus terdekat dengan saya kata raja akhirnya datang ke situ melihat wajahnya wah luar biasa masya Allah tampan sekali putih bersih tinggi wah jos pokoknya tampan sekali nabinya ini tapi kekaguman sang raja terkalahkan dengan kecerdasan seorang Yusuf. Kagum raja yang melihat wajah Yusuf tampan sekali. Ketika bicara ternyata taani, tenang, penuh dengan mutiara ilmu. Maka beliau lebih memuliakan ilmu daripada tampangnya Yusuf alaihissalam. Maka kamu akan saya jadikan sebagai orang dekat saya. Baru Yusuf berbicara, saya jadikan saja. Saya sebagai khazainil ard, inni hafidun alim. Jadikan saja. Saya sebagai perbendaharaan negara. Saya adalah seorang yang insya Allah dengan izin Allah seorang penjaga yang baik. Ternyata betul, datang musim, musim paceklik selama tujuh tahun. Setahun nggak dapat makanan. Ternyata seluruh negara ketika itu datang ke kerajaan Mesir minta gandum. Minta gandum dengan cara barter. Wah punya mik tukar dengan satu karung misalnya. Punya motor tapi nggak punya apa nggak punya makanan di barter. Sama keluarga Yusuf datang. Fa'arafahum wa hum lahum munkirun. Dalam keadaan Yusuf kenal, oh ini kakak saya, ini kakak saya, kakak saya. Sembilan orang semua datang semua dalam keadaan saudara-saudaranya nggak sadar, nggak ngerti ini Yusuf. Alaihissalam. Maka dimuliakan sama Yusuf, diberikan tempat penginapan yang paling layak, diberikan suguhan hidangan yang paling istimewa, kemudian diberikan gandum dengan secukup-cukupnya. Karena paham ini saudaranya sendiri, lihat Adilnya seorang Yusuf alaihissalam. Saudara meskipun jahat, makar diberikan. Tapi lihat Yusuf. Subhanallah. Diberikan gandum dengan penuh. Kemudian barang-barang barterannya dikembalikan oleh Yusuf alaihissalam. Masukin ke dalam karung mereka masing-masing. Dengan tiga alasan. Satu, khawatir. Kekhawatiran Jangan-jangan mereka nggak punya barang lagi. Kalau nggak punya barang lagi, nanti nggak bisa datang ke Mesir lagi. Satu. Alasan kedua, nggak layak bagi saya untuk mengambil barang bapak saya sendiri. Ini kan barang bapak saya sendiri. Barang kakak saya sendiri nggak pantas masukin lagi ke dalam karung. Akhirnya kebalikan. Kembalikan kemudian dengan ancaman. Kamu keluarganya berapa? Keluarga sekian. Saudaranya berapa? Sekian. Masih ada saudara lagi? Masih. Siapa namanya? Bunyamin. Lo kenapa kamu dibawa sini? Dipegang sama bapak kami. Nggak boleh pergi. Besok harus bawa Bunyamin. Kalau nggak dibawa, maaf maaf kalian nggak akan mendapatkan kail, nggak dapat lagi gandum dan kalian tidak akan lagi didekatkan oleh saya. Pulang. Lapor sama bapaknya, di kita nggak dapat kail lagi, kita nggak dapat gandum lagi. Kalau Bunyamin juga dibawa. Singkat kata, Bunyamin dibawa di hadapan Yusuf. Bawa ilaihi akhah didekatkan oleh Yusuf di teluk. Anak aku, saya saudaramu Yusuf dibuka. Ini saya Yusuf. Senang menyamin, oh Alhamdulillah, senang senang senang senang, Akhirnya bikin makar, gantian. Dia raja dimasukkan ke dalam kantongnya Bunyamin. Silakan kalian pulang, sana bubar, bubar, bubar. Kemudian Yusuf nyuruh, tolong teriakin. Gelas raja, piala raja, hilang, panggil, ada pencuri antara kalian. Ternyata diperiksa satu ke satu, mulai dari kakek yang paling tertua sampai paling belakang Bunyamin. Ternyata ada piala raja di karungnya Bunyamin. Radiyallahu ta'ala maka inilah malunya ditangkap. Peraturan syariat ketika itu syariatnya Ibrahim, siapa yang mencuri maka orangnya ditahan, dipegang sama keluarganya. Maka Bunyamin dipegang sama Yusuf. Maka mereka merengek-rengek, jangan ini anak sayangan, bapak kami, jangan pilih di antara kami saja. Yusuf tidak mau. Yusuf tidak mau kalau begitu ini adalah kezaliman kalau begitu. Maka akhirnya mereka pulang dalam keadaan sedih. Waduh, lapar sama bapak gimana? Lapar sama bapaknya bahwasanya punya men mencuri demikian demikian demikian. Qala bal sawwalat lakum. Sungguh betapa jeleknya perbuatan kalian. Ini kata bapaknya. Bapaknya cuma kita sosok jamil, sabar saja yang panjang, sabar yang indah. Wallahu musta'anu ala ala ma tasifun. Allah lah tempat saya mengadu atas apa, apa yang kalian sifatkan. Sisi pendalilannya, lihat ketika mereka mengeluhkan. Wahai Yusuf, bapak kami sudah tua, buta lagi. Nggak bisa lihat lagi. Karena saking sedihnya melihat Yusuf, ditinggalkan Yusuf. Nangis dia malam, sampai warna hitamnya hilang. Putih semua matanya Yakub, Anissa. Bunyamin oh, sudah senang-senang dengan Yusuf di situ ketika kakak-kakaknya datang lagi ke Mesir dalam keadaan melas, hina, dina, dalam keadaan mereka sangat minta kasihan kepada Yusuf alaihissalam. Wahai ya ayuhal azizu masana dur wa ji'na bi bida'atin muddatin fa'akim kila wa taqadda' alaina. Wahai raja, wahai penguasa, sungguh kami telah tertimpa musibah, kami miskin, kami nggak punya barang-barang kecuali ini. Maka bersedekahlah kamu kepada kami dengan barang-barang yang nggak bernilai ini. Yusuf iba, nggak tega, mikir bapaknya, waduh bapaknya sedih sudah buta lagi. Dan kabar dari adiknya punya kakak-kakaknya seperti ini, maka Yusuf membuka mahkota yang ada di kepalanya. Dibuka mahkotanya kelihatan tai lalatnya. Setelah kelihatan tai lalatnya, langsung mengatakan, kalau lam alim ma fa'altum Yusuf?" Apakah kamu masih ingat tentang perbuatan burukmu terhadap Yusuf alaihissalam ketika kalian nggak tahu dampak daripada perbuatan dirimu? Maka mereka mengatakan, Kala, ainnaka anta Yusuf? Qalu ainnaka anta Yusuf? Apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Dibuka makotanya, Kala ana Yusuf. Ya, saya Yusuf. Qad asar Allahu alaina Allah telah memberikan keutamaan kepada kami. Lihat pelajaran bisa kita ambil. Cara menghadapi makar. Cara menghadapi bencana-bencana buruk dari orang-orang yang jelek akhlaknya. Bagaimana caranya? Yusuf memberikan kabar. Apa kabarnya? Innahu mayyattaqi wa yasbir fa Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, takwa jangan maksiat. Wayasbir, sabar menghadapi cobaan ujian sabar. Allah la yudhi'u ajaran muslimin. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kalian yang baik. Orang-orang yang baik tidak akan dilalaikan, tidak akan dibiarkan pahalanya, akan ditunaikan sabar saja kalian. Takwa dan sabar itu maka mereka sadar Ya Yusuf kami in kunna khati'i. Kami salah Yusuf, kami salah Yusuf. Apa kata Yusuf? La tasriba alaikum yawm yagfirullahu lakum innahu huwa arhamur rahimin. Ya sudah, jangan kalian celak diri-diri kalian sendiri. Nggak ada manfaatnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian jemaah. Saudara kita punya salah, sudah jadi gitu antum dulu kayak gini kayak gitu. Kata Imam Mubarak Al-Mufaddal rahimahullah. Jarak antara Yusuf masuk ke dalam sumur, mulai pisah dengan bapaknya usia 17. Berjumpa dengan bapaknya ketika bapaknya datang ke Mesir, reuni akbar. Ketika Yusuf alaihissalam usia 80 tahun. Berapa tahun sahabatnya Yusuf? Hitung sendiri, 80 kurang 17 berapa? Huh? Usia umatnya Muhammad. Berapa? 63. Sabarnya sampai 63 tahun. Subhanallah, lihat Yusuf. Alhamdulillah. Nggak ngungkit-ngungkit kesalahan. Apa nggak sedih? Dibuat ke sumur, dicaci, dimaki, digunting lagi. Talinya. Berpisah sama orang tua, masuk dalam penjara. Dipisah sama orang tua, Apa nggak sedih beliau? Wah ini gara-gara kakak saya semua ini. Kan demikian. Tapi ketika mereka sudah ngaku salah, ya sudah saya, saya salah, kami salah, Anda yang benar, kami salah. La alaikum lakum Jangan kalian celah diri, diri kalian sendiri. Sudah lupakan saja yang dulu. Ringan sekali ya. Lupakan lebaran yang lalu sudah buka lebaran yang baru saja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Didoakan. Demikian pula bapaknya. Kami salah wahai bapak kami, maka mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata bapaknya, "Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi." Kata bapaknya, kelak nanti saya akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kok nanti? Ternyata nantinya dipilih waktu yang paling mustajabat, waktu yang paling disenangi sama Allah Subhanahu wa taala dicari sama Yakub. Ternyata sepertiga malam terakhir Waktu sahur, Yakub berdiri sholat doa. Minta ampun untuk putra-putranya yang keliru. Lupa sudah sama Allah 80 <laughs> tahun atau 63 tahun antum melakukan perbuatan yang sangat durhaka. Lupa sudah. Lupakan. Ini mereka, para ulama kita. Yang mereka, yang sebelumnya mereka para abdi tidak pernah dendam. Nggak pernah menyimpan penyakit di dalam hati mereka. Mudah memaafkan. Sebesar apapun dosa. Kalau sudah salah ya sudah. Masih saudara kita sendiri. Kesalahan-kesalahan masih bisa diobati ya sudah. Ngapain ribut-ribut? Kan demikian. Kemudian masih dalam ucapan Ali atau sudah sekian banyak ternyata belum juga ya. ada buat ustadznya mana sekarang dari tadi ada buat santri ada buat santri sering ustadz di sini kasih ceramah ada buat ustadz gantian kan begitu ya sudah kita gitu baca ustadz antum juga punya ada apa yang harus antum lakukan baik kita baca wa min dzalika syafaqatu 'ala muta'allimin di antaranya kita langsung kepada supaya nggak keluar daripada tema. Termasuk daripada sifat akhlak seorang ustaz, seorang muallim, syafaqah harus saya Alam muta'allimin terhadap murid-muridnya. Ayajriyahu majra bani hendaknya seorang ustadz itu berperan sebagaimana seorang bapak terhadap anaknya. Anaknya salah ya dibimbing baik-baik. Anaknya lapar misalnya, wah santrinya lapar ya sudah. Ustaz kadar harus puasa dulu. Puasa Ustaznya Wah berarti rumah kita tinggal tiga kilo misalnya. Santri belum makan ya sudah. Kita ngalah saja sudah. Kasih buat santri. Ustaznya apa? Beli nasi padang. Kok puasa? Layak yaslubu ilmi ajran. Jangan pernah jadi seorang ustadz itu ketika menyampaikan ilmu, ketika menebarkan ilmu agama ternyata ada tujuan di balik itu. Amplop. pulus. Atau wala yaktubi jazaan wala syukuran atau supaya mendapatkan oh masya Allah kebaikan khairan syukron ternyata itu tujuannya jangan jangan kayak gitu sah ini nasib buat saya ya buat saya pribadi secara umum dan antum secara umum. Bal Alim wajhillahi ta'ala bahkan hendaknya dia wajib mengajarkan manusia untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala yara li nafsihi munnatun 'ala muta'allimin. Hendaknya seorang ustaz jangan pernah memandang saya lebih daripada kalian. Lebih ganteng, lebih pintar, lebih mulia, lebih lebih lebih. Jangan Jangan merasa sebagai ustaz, oh saya lebih takwa, saya lebih alim, saya lebih banyak amalan daripada kamu. Kamu siapa? Jangan. Saya lebih usaha daripada kamu. Kamu siapa? Jangan, Ustaz, jangan. Jangan demikian. Bayar al lahu. Bahkan kalau bisa ustaz itu memandang santri. Mereka lebih afdal daripada saya. Loh, kok bisa demikian? Idhayau kulubahum. Bitaqarrubi Allah ta'ala bizara'atil ilmi fiha. Loh kenapa Pak santri lebih alim? Bisa dikatakan santri lebih utama daripada ustaznya. Kadang bisa. Tergantung ini. Hatinya. Kapan seorang murid bisa lebih utama daripada gurunya? Kapan seorang santri lebih mulia daripada ustaznya? Ketika hati-hati para murid Ketika hati-hati para santri, ternyata mereka pasrahkan, mereka siapkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menanamkan ilmu yang disampaikan oleh ustaznya. Masya Allah. Saya taklim di sini pengen dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, saya akan tanamkan dalam hati saya untuk saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih afdal dari ustaznya. Oleh karenanya, mulia atau tidak mulianya bergantung daripada hatinya. Apakah Ustadz yang menyampaikan atau santri yang mendengarkan, maka keutamaannya bergantung di dalam keikhlasan hatinya. liman fiha. Mereka itu perumpamaannya. Seperti orang yang sedang membajak sawah, kemudian siap ditanamin benih-benih. Ladangnya adalah hati, benihnya ilmu. Kalau tumbuh iman, kan demikian bagi ayat ayatlubu al-mu'allim al-ajra illa min Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diingatkan kembali. Tidak selayaknya bagi seorang guru, seorang ustaz untuk mencari imbalan kepada muridnya. Wa qad kana salafu yamtani'un yamtani'una min hadiah hadiyatil muta'allim. Dan sebagian salaf kita, kalau diberikan hadiah dari muridnya, mereka enggan untuk menerimanya. Ini salaf kita yang saleh. Wamin hak diantaranya. Termasuk perangai yang harus ada pada diri seorang yang memiliki ilmu. Ustaz di sini. An la yudakhira fi nuthi muta'alim syai'an. Jangan pernah mengakhirkan nasihat kepada muridnya sedikit pun. Jangan pilih-pilih. Oh nih santri datang ke sini kemarin sama bapaknya naik becak. Banyak tanya nanti. Ustaz ini gimana? Ini Ustaz gimana? Alah kamu banyak tanya sana. Oh ini tadi becak nih. Datang sini naik Grand Livina. Nah, datang sini naik Innova. Wah, gonta ganti mulu. Padahal maling mobil mulu. Padahal cuma supir. Cuma ya kebetulan aja bosnya kaya. Wah, dimuliakan sama ustaznya. Ini keliru, salah. Malu. Kalau dia datang butuh nasihat siapapun, miskin, kaya, mulia, rendah, sama. Dia hamba Allah yang ingin dekat dengan Allah. Kalau dia bertanya, jawab. Minta nasihat, kasih nasihat yang baik kepada dirinya. Wa an yajzirahu an su'il akhlaqi bi tariqil at taarud mahma amkan seorang ustaz ketika menghardik muridnya dari akhlak rendah nakal main bola di masjid misalnya ribut-ribut di kamar asrama jam 9 malam jatuhnya tidur kok ribut pengen menghardik pengen mencela pengen amar ma'ruf nahi mungkar pada murid-muridnya jangan ribut, jangan main bola di masjid, maka ditarik ta'rif ma'amkan. Maka gunakan cara yang paling halus supaya lebih ma'ruf halus. Iya. Cara yang halus pada muridnya. Anak-anak jangan main bola di masjid. Masjid itu tempat ibadah. Bayangkan kalau kalian main bola di dalam rumah, orang tua kalian marah kan? Yang punya rumah akan marah. Ayo keluar. Keluar santrinya. Coba kalau preman pasar, amar ma'ruf nahi munkar. Weh bodoh, jangan main bola di masjid. Bodoh banget sih kamu. Apa kata santrinya? Emang saya doang yang bodoh, kamu juga bodoh. Emang kamu doang bisa ngomong bodoh, saya juga bisa, cuma pelan. Ya, kamu kenceng. La ya gitu, jangan. Jangan gunakan cara dengan mencelak mereka. Wei bodoh, wei jahil kamu, murokap kamu jangan. Baina tawbih yahtafu hijab al Karena ucapan kalian yang buruk itu, yang kasar itu, akan menjatuhkan kewibawaanmu. Wah ustaz, jenggotan, sorban, jubah, Masya Allah. Terlalu kayak preman pasar misalnya. Santri nggak seneng lihatnya. Ah, jempol ke bawah. Wa minha oleh karenanya seorang ustadz harus tawaduk tawaduk kepada santrinya. Jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi terhadap santri. Kadang seorang santri ada benarnya, kadang tidak semua salah yang dilakukan santri itu salah, tidak semua. Kadang ada benarnya. Dan kalau ternyata ustadznya yang salah, keliru, ternyata santri yang benar, terimalah kebenaran meskipun datang dari muridmu, dari orang lebih muda, lebih rendah daripada dirimu. Antum kenal Imam Az-Zuhri? Siapa yang kenal Imam Az-Zuhri? Ah, nunduk kepalanya aja lah, biar nggak ditahu. Kalau antum baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim pasti ada namanya. Ratusan ribuan. Kalau antum cari Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, pasti ada namanya. Az-Zuhri rahimahullah. Az-Zuhri ini gurunya Imam Malik Rahimullah Namanya banyak, nama panggilannya banyak. Kalau dalam ilmu fikih beliau lebih dikenal dengan kalimat Az-Zuhri, fatwa atau dalam hal fikih disebut dengan Az-Zuhri. Ini lebih masyhur. Tapi kalau dalam bidang ilmu hadis lebih terkenal dengan kalimat Ibnu Syihab. Nama aslinya Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Sama seperti Ishak bin Rahuya. Pernah dengar? Ishak bin Rahuya. Pernah dengar belum? Hah? Wah asing lah siapa itu? Tukang sayur. Nah, bukan ulama kita ini. dia sembarangan. Ishak bin Rahuya ini temannya Imam Ahmad rahimahullah. Teman Imam Ahmad. Kalau dalam hal fikih dikenal dengan Imam Ishak bin Rahuya. Arti Rahuya kalau dalam bahasa Jawa apa? Kalau terjemah Indonesia, orang yang lahir di kendaraan. Ada istilah dalam bahasa Jawa? Nggak ada. Ini perahu ya Dalam ilmu hadis, dalam Sahih Muslim, Bukhari, namanya bukan Ishaq bin Rahuya, tapi Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali. Padahal orangnya sama, itu itu juga. Si kalau gojek, kalau bercanda itu nggak jauh dari ilmu. Di majelis yang di Damas, kalau ustadz-ustadz kita yang pernah duduk bersama si mobil cerita, Syekh Mukbil ketika melihat santri, wah butuh ketawa sedikit, butuh pencerahan sedikit. Indah kamu. Imam Ishaq bin Rahuya. Dengan is Imam Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali. Lebih pintar mana? Bingung, galau garu Siapa ya? Oh Ishaq bin Rahuya, lebih terkenal dari saya. Ketawa ya. ya tahu ketawa. Kata Syekh rahim Rahimullah Ishaq bin Rahuya adalah Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali orangnya satu. Ketipu dia dengan pertanyaan. Ini Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Pernah di satu majelis ya mungkin seperti ini, Az-Zuhri hadir di situ. Ternyata ada orang sedang memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan ceramah-ceramah mau'izah. Datang sebuah hadis. Kita harus demikian demikian ya, mungkin seperti itu kisahnya. Gambarannya. Kala Nabi, Nabi Alaihissalam bersabda demikian demikian demikian hadisnya. Nabi hal yang seperti itu nggak pernah ada di dalam sunnah. Kata Imam Zuhri. Yang seperti itu nggak ada di dalam sunnah. Yang seperti itu tidak ada di dalam sunnah. Akhirnya, wah, yang mengkritik Imam Al Zuhri ya sudah duduk mundur rapi, duduk sudah. Ya sudah silakan antum aja ngomong lah. Takut, gak enak, malu sama syekh. Tapi ada satu pemuda, anak muda, anak kecil. Pemuda ini mengatakan, dikatakan sama anak muda ini, Ya imam, wahai imam, Qala na'am. Ya, kenapa dengan saya? Ahabat sunnah kullaha. Apakah anda sudah menghafal sunnah semuanya? Anggap hadis Nabi itu satu juta saja. Nabi pernah ngomong satu juta kalimat, kalimat. Anggap seperti itu. Contoh saja. Apakah anda sudah menghafal satu juta kalimat Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Zuhri rahimahullah. La. Belum. Saya tidak menghafal dan saya belum menghafal. Saya belum menghafal seluruh ucapan-ucapan Nabi. Saya belum menghafal seluruh sunnah-sunnah. Kalau ahabita saya atau saya, Kalau begitu apakah anda sudah menghafalnya dua per tiga daripada sunnah-sunnah Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau la. Imam Az-Zuhri nggak bisa jawab. Nah, tidak juga. Ahaditha syafrah. atau Anda sudah menghafal setengahnya. Setengah sunnah-sunnah Nabi anggap satu juta ucapan Nabi, kamu sudah hafal 500 ribu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata Imam Azuri jawabannya oh enggak, saya belum hafal. Saya belum hafal setengah daripada ucapan Rasul, sunnah-sunnah Rasul Alaihi Wasallam. Kata anak muda ini nasihatin syekhnya. Kala anak muda ini mengatakan, "Hab kalau begitu anggap sajalah. Anggap saja. Anaka hafidha syatrah anggap Anda sudah menghafal setengah dari seluruh sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggap. Faj'al hadis al syekh bin di dalam lam Kalau begitu akan menjadi bagus kalau Anda menganggap syekh yang tadi berbicara tentang hadis, tengahnya ada pada syekh itu. Anda menghafal setengah sunnah-sunnah Nabi, dia menghafal setengah juga sunnah-sunnah Nabi. Kan demikian. Fasa kata Az-Zuhri, maka Az-Zuhri nggak bisa ngomong. Cuma diam, kemudian wa akthar bi hujjah hadas sabi dan dia betul kamu anak muda. Membenarkan pendapat hujjah yang kuat yang keluar daripada lisan pemuda ini. Betul kamu. Mulai sejak itu berubah kalimatnya. Yang kemarin mengucapkan, oh ini nggak ada di dalam sunnah. Besok ditambahkan dengan kalimat, yang seperti ini tidak ada di dalam sunnah sepengetahuan saya. Lihat, pengalaman. Subhanallah. Ternyata beliau diajarkan sama anak muda. Muridnya sendiri. Diterima apa enggak? Diterima tawadu jemaah. Ini yang harus ada pada diri seorang ustadz pun demikian. Waminha di antaranya yang harus diperhatikan sama seorang ustaz ayang zorofi fahmil muta'alim wa miqdari aqlih memperhatikan batasan pemahaman dan juga mengukur pola pikir mereka. Pantas nggak diajarkan seperti ini. Ini orang baru ngaji, pantas nggak diajarkan seperti ini sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan akalnya, nerima apa enggak, bisa nerapkan ilmu ini apa enggak, kalau enggak ya pikir-pikir dulu saat. Nanti kamu bicara tentang ini, pulang demikian, pulang demikian, akhirnya yang diterapkan beda dengan yang diinginkan sama ustadznya. Kan bahaya nanti di luar. Ini harus ada pada diri seorang ustadz. Fala yulqi ilaihi la yadriku fahmuhu Jangan pernah kamu hadapkan berikan ilmu kepadanya kepada santri-santrimu terhadap suatu ilmu yang dia nggak sampai untuk memahaminya. Wala yuhitu bihi aqlu yang akalnya pun nggak bisa nembus apa sih maksudnya atau memahami tapi sendiri-sendiri masing-masing akhirnya menerapkannya pun masing-masing sendiri-sendiri tidak sesuai dengan bimbingan ulama yang sebenarnya. Wa minha di antaranya saya singkat sudah azan ayakun muallim amilan bi ilmi. Hendaknya seorang ustaz, seorang alim, dia berupaya sebagai amilan bi ilmi, mengamalkan ilmunya di hadapan santrinya, dalam kesendiriannya, di dalam masjid, di luar rumah, bersama anak dan istri. Tampakkan dirimu sebagai seorang yang membawa ilmu. Salah ya salah, ngaku ya ngaku. Jangan aku berkulit, akhirnya dusta. Nggak pantas seorang ustaz seperti itu cari-cari jalan untuk melegalkan perbuatannya. Nggak pantas yang seperti itu. Apalagi kalau sudah cari-cari fatwa untuk membela manhajnya, untuk membela pikirannya, untuk membela kepentingannya. Ini naudzubillah miskin, patut dikasihani. Syekh Ibnu Uzaimin. Kenal? Kenal nggak Syekh Uzaimin? Oh, kenal, ulama baru. Kasihan anak nggak kenal Syekh Uzaimin. Pernah naik mobil? Naik mobil, dibonceng, bukan si Utsaimin nyupir, tapi Ikhwan yang nyupir. Karena mau ada pertemuan, pada banter, ngebut. Karena bu, ternyata di depan ada polisi. Suruh minggir. Mobil ini suruh minggir. Setelah mobil ini minggir, dibuka kacanya. Polisinya minta surat-surat keterangan, ternyata lihat, tuh kenal. Wah, Syekh Utsaimin. Ada Syekh Utsaimin. Ternyata Pak polisinya ya sudah. Assalamualaikum, silakan lewat. Syekh Utsaimin nanti jadi marahin sama Syekh Utsaimin kan demikian. Enggak enak sama ustaz sendiri kok ditilang. Enggak enak nanti kalau talim saya dilirik gimana. Ya sudah Syekh, silakan silakan silakan. Syekhnya berjalan, mobil jalan. Nanya sama sopir, "Loh, kita di stop kenapa?" Enggak tahu sih. Disuruh berhenti, saya berhenti. nggak tahu, nggak tahu. Mundur. Mundur. Tanya sama dia. Kenapa aku berhenti mobil? Setelah berhenti suruh pergi lagi. Ini kurang kerjaan. Turun. Mundur. mobil mundur. Setelah mundur, tanya sama Pak Polisi. Ya Aki, ya surah, Pak Polisi. Anda tadi mencegat saya. Kemudian saya mencegat, saya suruh pergi lagi. Ini maksudnya apa? Jadi polisi kok iseng banget. Ternyata kata polisi ini, afwan sih sebetulnya. Jalan ini itu, jalan yang Anda tempuh ini nggak boleh melampaui batasan kecepatan angka sekian. Mobil Anda ternyata melebihi daripada batasan angka sekian. Ya saya berhentiin. Tapi ketika saya lihat, oh ada itu biarin aja lah. Nggak apa-apa. Kau coba kalau kita. Wah, Ustaz. Aman, tenang aja. Ustaz kibar, ya kabur. Ternyata saya ini bertanya sama polisi itu. Oh, demikian kejadiannya. Sebetulnya kalau pelanggaran ini tuh dendanya berapa? Sekitar 300 real, sih. Oh. 150 real Eh supir bayar 150 ribu, 150 rial, 300 patungan. Siapa yang patungan sama supir biar ditangkap polisi. Ini 300 rial, berangkat. Subhanallah, lihat amanah. Salah ya salah. Jangan mau kayak oh, ustaz di mana-mana dikenal sama orang. Polisi kenal anak. La ilaha illallah. Lihat Syekh Utsaimin. Rahimahullah. Bayar denda. Yang melakukan supir, yang diangkut Syekh Utsaimin. Ya sudah patungan. 150 150 sama dengan 300. Impas. Tuhan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah Beliau pun sama seorang Yang pernah menjabat sebagai ulama besar Di Madinah Al-Munawar Semoga Allah menjaga beliau Beliau itu mendapatkan mobil dari dari sekolahan yang bernama mungkin sudah tidak asing lagi pada diri kita yaitu Jamiah Islamiyah Al-Madinah al Munawwar. Jamiah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawarah. Dapat mobil karena beliau rektor. Suatu saat beliau berangkat dari rumah, berangkat naik mobil, naik mobil universitas. Naik mobil. Ingat tuh. Ini mobil jamiah ini. Banting setir. Pulang ke rumah. Ternyata ganti mobil dia. Ganti mobil pribadi beliau. Hafizullah. Kenapa? Amanah. Saya sedang keperluan pribadi, bukan keperluan jamiah. Yang saya pakai mobil jamiah. Maka ini tidak amanah namanya. Subhanallah. Ulama kita sampai seperti itu. Murid lihat ulama seperti ini. Wah, masya Allah, luluh lantah hatinya. Mendengar kabar seperti seperti ini, masya Allah, cinta dengan orang-orang seperti ini. Ini baru ustaz, ini, ini baru ulama. Kan demikian. Kalau sudah cinta, Allah, oh sudah iya, senang dengan muallim, santri sangat mudah mendengarkan nasihat ustaznya. Kenapa? Ustadznya amin, ustadznya ngamal. Demikian. Karya penting. Ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, maka kita jadikan sebagai orang yang pertama kali mengamalkan kebaikan yang kita perintahkan.